Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita terhadap kitab Usul Aqaid Ad-Diniyah karya Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir al sadi rahimahullah taala. Yang mana dalam pertemuan sebelumnya kita telah membahas <clears throat> perkara-perkara yang masuk dalam tauhid <coughs> al-asma wa sifat. <coughs> Berikutnya adalah perkara-perkara yang termasuk dalam tauhid rububiyah. Tentunya hal ini banyak sekali. Namun al-muallif menyebutkan beberapa darinya yang perlu ditekankan dan harus diingat bahwasanya ia termasuk atau hasud adalah termasuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara rububiyah. Dan dalam tauhid rububiyah ini ya terkadang ada sebagian yang menyebutkan bahwasanya orang-orang musyrikin beriman dalam perkara tauhid rububiyah. <clears throat> Meskipun ungkapan seperti ini kurang tepat. Lebih tepatnya dikatakan mereka beriman pada sebagian perkara-perkara yang besar dari perkara rububiyah. Mereka mengakui Allah Ta'ala yang menciptakan. Allah Ta'ala yang memberi rizki, Allah Ta'ala mengatur alam semesta. Namun banyak dari perkara-perkara yang merupakan perkara rububiyah juga namun mereka tidak beriman kepadanya. Secara kasus per kasus. Seperti contohnya keberadaan mereka menyandarkan hujan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Atau gerhana dan bulan juga mereka katakan karena kematian dan lahirnya seorang. Padahal perkara-perkara ini adalah termasuk takdir Allah Ta'ala. Yang mana ini adalah perkara rubiah. Oleh karena itu tidak tepat dikatakan mereka beriman dalam masa tauhid rububiyah, melainkan mereka mengakui sebagian dari perkara-perkara rububiyah. Karena beberapa dari perkara rububiyah tidak mereka iman untuk Allah Ta'ala. Dan ini diantara yang beliau sebutkan di sini. Yaitu terkait masalah takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. <clears throat> Kata beliau rahimahullah ta'ala. Wala yasimmu tauhidur rububiyah. Dan tauhid rububiyah tidaklah dianggap sempurna. Hatta ya'taqidal abdu hatta ya'taqid al-'abdu anna af'al al-ibad makhluqatun lillah. Hingga seorang meyakini bahwasanya <coughs> perbuatan-perbuatan hamba adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menciptakan manusia, demikian pula seluruh sifat-sifatnya, demikian pula seluruh perbuatannya. Semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna masyiatahum tabi'atun li Dan bahwasanya kehendak mereka mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tunduk di bawah kehendak oleh Allah, tunduk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa yasha Allah. Tidaklah kalian berkehendak kecuali apa yang atau apa yang Allah taala kehendaki. Wa anna lahum af'alan wa iradah taqa'u biha af'aluhum <clears throat> wa hiya muta'alliqul amr wan nahi dan bahwasanya manusia memiliki perbuatan sendiri dan juga kehendak yang mana terjadi dengannya perbuatan mereka. Wahia muta'alliqul amr wan Dan inilah yang terkait dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. <coughs> Jadi seorang sebagaimana ia atau perbuatan ciptaan Allah Subhanahu wa taala namun ia juga memiliki kehendak yang mana dengannya terjadi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengannya ia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangannya. Ya. Dan perkara ini tidaklah saling berlawanan. Karena Allah taala menjadikan pada manusia kehendak. Yang dengannya Allah taala memberikan atau dengan kehendak tersebut seorang melaksanakan apa yang Allah taala perintahkan dan apa yang Allah taala dan menjauhi apa yang Allah taala larang dan takdir secara umum. Banyak dari halnya atau beberapa halnya mungkin tidak difahami oleh sebagian dari kita. Namun itu adalah bagian dari rahasia Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu dibahas terlalu dalam. Yang penting apa? Yang penting kita melaksanakan apa yang Allah taala perintahkan. Bagaimana kita tahu bahwa Allah Ta'ala telah mentakdirkan bahwasanya kita akan melakukan perbuatan tersebut? Kita tidak tahu. Kita husnuzan bahwa Allah Ta'ala mentakdirkan kita melakukan kebaikan. Maka kita lakukan hal tersebut. Ya. <clears throat> dalam takdir ini kita harus melihat juga dalam perkara <clears throat> berbaik sangka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk berbaik sangka Allah Ta'ala adalah berbaik sangka bahwa bahwasanya takdir yang ia takdirkan kepada kita adalah takdir-takdir yang <clears throat> baik. Jangan berprasangka saya Allah Ta'ala mentakdirkan bagi kita takdir-takdir yang buruk. Ini adalah suuzon. Allah Subhanahu <clears throat> wa Ta'ala. Dan juga hal yang kedua yang perlu kita lakukan dan perlu kita yakini adalah bahwa Allah Ta'ala tidaklah menzalimi hamba yang. Cukup itu yang perlu kita lakukan. Kita beramal, kita yakin Allah Ta'ala tidak menzalimi. Sisanya beberapa hal yang tidak kita ketahui maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu la yatanafal amran. Dan bahwasanya kedua hal ini tidaklah saling bertentangan. Isbatu masyiatillah menetapkan kehendak bagi Allah Ta'ala al-ammah asyamilah lizawati wal af'ali wa sifat. Ya, yang umum yang mencakup seluruh zat, seluruh perbuatan, seluruh sifat-sifat. Wa isbatu qudratil abd ala af'alihi wa aqwalihi. Dan penetapan kemampuan hamba terhadap perbuatannya dan perkataannya. Dua hal ini tidak bertentangan. Dan telah tersesat atau jatuh kepada kesalahan dalam masalah takdir ini kelompok-kelompok yang terlalu menafikannya atau berlebihan dalam menerima takdir. Berlebihan dalam melihat perkara takdir. Kelompok yang pertama adalah kelompok Qadariyah yang mana mereka bahkan <clears throat> menafikan Allah Subhanahu wa taala yang telah yang menciptakan perbuatan kita dan semisalnya. Gula <clears throat> dari kalangan mereka, ekstrim dari kalangan mereka, di generasi awal bahkan mengatakan Allah Ta'ala tidak mengetahui suatu hal sebelum terjadinya. Dan ini yang dikafirkan oleh para sahabat. Umar Allah taala mengatakan bahwasanya amalannya tidak akan diterima sampai mereka beriman dengan takdir. Sampai mereka beriman dengan takdir. Sedangkan kelompok yang kedua adalah kelompok Jabariyah yang menganggap manusia itu cuma seperti alat. Ya. Yang mana bergerak sesuai dengan apa yang diperintahkan aja. Tidak ada kehendak, tidak ada hal tersebut Oleh karena itu kadang mereka berdalil dengan kesalahan-kesalahan mereka bahwa ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka saya tidak boleh dihukum. <clears throat> ya, dibawa kepada seorang amir perkara tersebut <clears throat> pukul sama amir tersebut. Ya. Orang tersebut memprotes Kenapa kamu mukul saya? Saya hanya melakukan apa yang Allah Ta'ala takdirkan. Kata Amir sebut, saya juga melakukan apa yang Allah Ta'ala takdirkan. Jangan protes kalau saya pukul. Ya, Karena menurut mereka semuanya adalah dipaksa. Dan dua-dua hal ini tidak benar. Lalu sunnah menetapkan bahwasanya manusia memiliki kemampuan namun masyiah mereka di bawah masyiah Allah subhanahu wa ta'ala. Hmm. Kemudian berikutnya, walayatimu tauhidul abd. Demikian pula, tauhid seorang hamba tidaklah sempurna hatta yukhallis al abdulillahi sa'ala fi iradatihi wa akwalihi wa af'alihi. Hingga seorang hamba mengikhlaskan seluruhnya untuk Allah Ta'ala dalam iradahnya, kehendaknya, Ketika ia ingin melakukan perkara-perkara ibadah, kehendaknya harus diikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Wa akwalihi wa af'alihi, demikian pula perkataan dan juga perbuatannya wa hatta yada asyirkal akbar dan hingga ia meninggalkan seluruh syirik akbar jenis syirik yang besar mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan definisi oleh sebagian ulama atau para ulama sarful ibadah li ghairillah taala memalingkan perkara-perkara yang merupakan ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala dan syirkul akbar adalah sebesar-besar dosa <clears throat> sebesar-besar dosa tidak akan diampuni kecuali seorang bertaubat dan seorang yang melakukannya jatuh ke dalam kekufuran. Penting sekali untuk mengetahui hal tersebut. Jangan sampai banyak kita ibadah dan misalnya, namun nyata kita bergelimang dengan syirik tidak ada faedahnya. Al-munafi tauhid yang mana syirik akbar ini adalah lawan dan bertentangan dengan tauhid kullal munafah. Wa huwa ayyasrifa naw'an min anwa' ibadah li ghairillahi ta'ala yaitu ketika ia memalingkan jenis dari jenis-jenis ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah jenisnya banyak. <clears throat> bukan terkait sholat atau haji saja. Oleh karena itu, semua hal ini harus kita ikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan memalingkannya untuk selain Allah taala adalah syirik akbar. Syirik yang besar. Maka ini batas minimal dalam tauhid seorang. Yaitu ia tidak melakukan syirik akbar. Wa kamalu zalik, sempurnaannya. Ya, kita sering menjelaskan bahwasanya ada batas minimal. Yang mana kalau jatuh dari batas minimal ini, ia jatuh kepada kafiran. Ini tadi, syirik akbar. Tidak melaksanakan syirik akbar. Ini batas minimal yang kalau terlepas darinya, turun darinya jatuh kekafiran. Berikutnya adalah ya, yang mana masih dalam derajat muslim namun berdosa besar. Ya. <clears throat> Wa kesempurnaan hal tersebut, kesempurnaan tauhid, yaitu kesempurnaan yang wajib. Kalau seorang tidak melaksanakannya masih berdosa ayyada asyirkal asghar. Ia meninggalkan syirik asghar. <coughs> meninggalkan syirik asghar, syirik-syirik yang kecil. Syirik asghar ini para ulama sedikit kesulitan dalam menafsirkannya. Oleh karena itu rata-rata mereka datang membawakan contoh-contohnya. Atau beberapa kategori yang termasuk syirik asghar. Di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh beliau di sini, Wahuwa kullu wasilah qaribah yutawassal biha ila syirkil akbar. Yaitu setiap wasilah yang kecil, yang dekat, yang bisa menyampaikan kepada syirik akbar. Ini antara definisi syirik asgar. Yaitu hal-hal yang bisa menyampaikan pada syirik akbar hal-hal yang bisa menyampaikan pada syirik akbar. Perkara lainnya juga <clears throat> ya yang disebut para ulama dengan syirik asgar adalah apa yang diucapkan oleh lisan namun tidak dimaksudkan secara keyakinan. Misalnya kayak biasa ucapan seorang kalau bukan karena kamu sudah ya binasa saya. Padahal siapa yang membinasakan atau siapa yang menyelamatkan manusia? Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapan seperti ini jatuh kepada syirik asgar. Jatuh kepada syirik asgar. Ya. Karena ia tidak menginginkan dengannya bahwasanya orang tersebut benar-benar satu-satunya menyelamatkan bukan Allah taala. Adapun kalau ia bermaksud dengan kata-kata sebut benar-benar orang sebut hanya yang menyelamatkannya, Allah Ta'ala tidak menyelamatkannya, maka ini syirik akbar. Maka ini syirik akbar. Oleh karena syirik-syirik dalam lafad dilihat. Apakah ia memaksudkan dengannya selain Allah Subhanahu wa taala atau suatu hal yang memang lewat dalam mulutnya saja. Kalau ia maksudkan bahasa Allah taala, misal seorang mengatakan, ya, Mutirna, kami diberi hujan karena bintang fulan dan fulan. Maksudnya adalah bintang itulah sendiri yang menurunkan hujan, bukan Allah Ta'ala, maka ini syirik akbar. Namun kalau yang dimaksud ia hanya sebab, maka ini syirik asgar. Dan ini juga di antara bentuk syirik asgar yang disebutkan para ulama. <clears throat> Yaitu ketika seorang menjadikan suatu hal yang bukan sebab, lalu ia yakini sebagai sebab munculnya bintang bukan sebab dari turunnya hujan. Ia hanya tanda dari waktu turunnya hujan. Kalau seorang menjadikan sebab, jatuh ke syirik asgar. Demikian pula sebagian dari ya seorang misalnya menggantungkan samimah dan semisalnya. Kalau dia masih yakin Allah Ta'ala yang menyelamatkan tapi melalui jampi atau melalui benda ini maka jatuhnya syirik asgor. Kalau dia yakini benda tersebut langsung yang menyelamatkan maka jatuh kepada syirik akbar. Dan syirik asgor ini jangan diremehkan. Meskipun sebutnya asgor, ia dibandingkan syirik akbar. Dibandingkan dosa-dosa besar lainnya, ia adalah salah satu dosa yang besar yang paling besar. Salah satu dosa besar yang paling besar dan ia tidak diampuni. Ya, syirik asgar tidak diampuni. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Sungguhnya Allah taala tidak mengampuni orang yang melakukan kesyirikan dengannya. Ya, yang belajar bahasa Arab mungkin faham. Ay yushraka bentuknya adalah ha, ah, apa kemarin? Hah? Masdar Masdar muawwal. Ya. Takdirnya adalah isyrakan. Isyrakan bentuknya nakirah. Kalimatnya fi nafi. Ya, la yaghfiru isyrakan bih. Ya, jadi kata-kata innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi sama dengan kata-kata innallaha la yaghfiru isyrakan bi. Dan isyrakan ketika nafi dalam atau ketika kali kata yang nakirah dalam siak an-nafi sebagaimana disebutkan para ulama usul fiqh yufidul umum, menunjukkan umum. Maka seluruh kesyirikan ya baik yang kecilnya dan besar tidak diampuni. Apakah berarti seorang masuk pasti masuk neraka ketika melakukan syirik asgar? Enggak juga. Karena syirik asgor akan ditumpuk bersama <clears throat> dosa-dosa lainnya dan dilihat apakah ia lebih berat dalam timbangan atau lebih ringan. Ya. Kemudian beliau memberikan contoh kal halifu bi ghairillah seperti bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Wa yasiru riya wa nahu dan riya yang sedikit serta hal-hal semisal tersebut ya ini adalah ya hal <clears throat> yang terlarang. Yang terlarang. Di atas sumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala atau dengan selain sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sumpah dengan Allah Subhanahu wa taala jelas ini adalah suatu hal yang boleh. dengan sifat-sifatnya juga suatu hal yang boleh. <clears throat> ya. Sedangkan bersumpah dengan orang tua atau makhluk-makhluk lainnya tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Wan nas fit tauhid ala darajatin mutafawita bihasabi ma qamu bihin min ma'rifatillah wal qiyam bi Dan manusia dalam tauhid ini berbeda-beda Ya, artinya bertingkat-tingkat bihasabi sesuai maqamu bihi min ma'rifatillah. <clears throat> Sesuai dengan pengetahuan mereka terhadap Allah Ta'ala wal qiyam bi'ubudiyati. Dan melaksanakan peribadatan kepadanya. Jadi dua hal ini yang akan menambah tauhid seorang. Semakin ia mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala, dan semakin ia memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Oleh karena itu sebagaimana kita sebutkan tadi, ada batas minimal tauhid yang kalau jat, keluar darinya atau turun darinya atau kurang kafiran. Ada batas minimal yang wajib yaitu meninggalkan syirik asghar. Berikutnya menyempurnakannya dengan berbagai amalan adalah hal yang penyempurna tauhid. Ya, Hal yang menyempurnakan <clears throat> tauhid. Kamal. Kesempurnaan tauhid adalah dengan melaksanakan seluruh apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan meninggalkan seluruh apa yang ia larang. Oleh karena itu seorang tidak sama antara orang yang beramal banyak dengan yang beramal sedikit, tidak sama antara yang amalnya cuman yang wajib aja dengan yang mengamalkan seluruh hal-hal yang sunnah. Antara hal yang antara mereka yang masih melakukan hal yang haram dengan yang meninggalkan hal-hal yang haram. Tidak sama. Fa'akmaluhum maka yang paling sempurna fi hadzal bab man arafa min tafasili asma'illahi wa sifatihi wa af'alihi wa alaihi wa ma'aniha as sabita fil kitab was sunnah wa fahimaha fahman sahihan maka yang paling sempurna dalam perkara ini dalam perkara tauhid adalah mereka yang mengetahui rincian terkait nama-nama Allah taala sifatnya perbuatan-perbuatannya serta makna-maknanya yang tertapkan dalam Al-Quran dan Sunnah wa fahimaha fahman sahihan dan ia memahaminya dengan pemahaman yang benar. Ia mengetahui, ia memahami dengan pemahaman yang benar. Ya, semakin ia mengetahui, semakin ia memahami akan semakin membawa ia untuk beramal. Semakin ia beramal, semakin tinggi tauhidnya famtala'a qalbuhu min ma'rifatillahi wa ta'zimihi wa ijlalihi wa mahabbatihi wal inaba ilaihi ya maka hatinya pun penuh <clears throat> dengan pengetahuan Allah Ta'ala, pengagungan kepadanya, kecintaan serta kembali kepadanya, wanjizab jami' dawa'i qalbi qalbihi ilallahi ta'ala mutawajjihan ilaihi wahdahu la syarikalah. Dan seluruh apa-apa yang ada di hatinya mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala semata tidak ada sekutu baginya. Ini adalah efek dari tauhid. Semakin dalam tauhid seorang, ia akan membawa seorang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan atau dalam amalan-amalannya juga Ya. Jadi kalau seorang mengaku bertauhid kepada Allah taala, ia harus juga selaras dengan amalannya. Tunjukkan hasilnya dalam hatinya. Karena tauhid semakin besar seharusnya membawa rasa takut yang semakin pula dalam hati seorang dari azab Allah Subhanahu wa taala. Semakin seorang mengerti tentang Allah Ta'ala, semakin faham ia tentang keagungannya. Semakin <clears throat> faham tentang keagungannya, semakin tunduk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. <clears throat> Wawakaat, maka terjadilah jami'u harokatihi wasakanatihi. hasilnya hasil pengetahuan sebut seluruh gerakannya ataupun diamnya fi kamalil iman wal ikhlas tam. Seluruh gerakannya maupun diamnya akan terjadi dengan bentuk iman yang sempurna dan ikhlas yang penuh. Ketika seorang tauhidnya semakin sempurna, maka baik gerak ataupun diam ia selalu memperhatikan apa yang diperintahkan imannya. Imannya mengatakan harus bergerak, ia bergerak. Kalau imannya menyuruh ia diam, ia diam. Hatinya semakin tunduk atau anggota badannya semakin tunduk dengan hatinya. Sedangkan hatinya tunduk dengan keimanannya. Alladzi la yashubuhu syai' minal aghrad al-fasidah. Yang mana tak lagi tubuhnya dicampuri oleh tujuan-tujuan yang buruk ria, sum'ah, hasad dan semisalnya hilang dari hatinya terpupuk di, dihapus oleh tauhid ini. Fatma anna ilallahi ma'rifatan wa inabatan maka ia semakin tenang dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya. Ma'rifatan dengan mengetahui Allah Ta'ala wa inabatan kembali kepada Allah Ta'ala dengan berbagai amalan dan taubatnya fi'lan wa tarkan perbuatannya serta apa yang harus ia tinggalkan takmilan li nafsihi dan ia pun menjadi orang yang menyempurnakan dirinya sendiri dengan berbagai amalan dengan melaksanakan perintah-perintah menjauhi larangan wa takmilan li ghairihi dan juga perhatikan efek tauhid pertama ke hatinya. Kemudian mulai kepada anggota badannya. Apakah selesai? Tidak. Mulai takmilan li ghairi. Ia pun menyebar dan menyempurnakan orang-orang selainnya. Dengan cara apa? Bidda'wati ila hadzal aslul azim ila hadzal asl azim dengan berdakwah kepada pokok yang agung ini. Perhatikan bagaimana barokahnya tauhid. Dimulai ia memperbaiki diri seorang. Hatinya diperbaiki. Keikhlasannya diperbaiki. Keinginannya diperbaiki. Kemudian raganya diatur sekarang semua yang ia lakukan ia pikirkan. Apakah ini menambah iman atau menguranginya? <clears throat> Apakah ini sesuai dengan perintah Allah Ta'ala atau justru ini adalah larangannya? Kemudian juga menyebar kepada orang-orang lain. Karena ia ikut memerintahkan hal yang baik, melarang dari yang mungkar. Mengajak orang-orang untuk menjadi seperti dirinya. Sehingga jadilah ia semakin menyebar dan semakin menjadi barokah dimanapun ia berada. Inilah kenapa seorang dimulai dengan memperbaiki tauhidnya. Kalau seorang memulai misalnya tidak mempedulikan tauhid, diajarkan hanya misalnya kita berbuat baik, akhlak yang baik. Tentu bagus mengajarkan akhlak yang baik. Tapi kalau basic tauhidnya kosong, apa yang membuat dia berakhlak baik? Apa alasan saya harus berakhlak baik? Mungkin ya di hadapan orang ketika orang-orang yang melihat saya kenal saya saya berakhlak baik. Di luar itu ngapain saya berakhlak baik? Kenapa? Karena tauhidnya belum ada. Dia nggak tahu bahwasanya ketika berakhlak baik dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ia sudah diperbaiki tauhidnya, dimanapun ia akan berakhlak baik. Diajarkan akhlak maka di sini akhlaknya baik, di luar akhlaknya baik. Kenapa? Karena dia tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa tauhid dulu dibereskan? Karena memang yang pertama dibereskan adalah perkara dalam, kemudian perkara luar, kemudian menyebar kepada orang-orang lain. Fanas Allah min fadlihi wa karami ayyatafaddala alaina bidzalik. Maka kita mohon Allah Ta'ala dari keutamaan dan kemuliaannya untuk memberikan hal tersebut kepada kita. Ini pembahasan pertama dari perkara tauhid. Berikutnya adalah perkara beriman kepada Nabi akan kita baca dalam pertemuan berikutnya. Allah taala ala wa alam usulullah Nabi Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.